والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوان أخوات yang dirahmati Allah Dalam hidup ini Setiap orang membutuhkan pelindung yang melindunginya. Melindunginya dari segala yang ditakuti. Demikian pula harapan yang dapat betul-betul memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan berbagai macam urusannya mengingat akan kelemahan manusia, kekurangannya, ketergantungannya. Setiap manusia akan berupaya untuk mencari tempat dia berpegang, bersandar yang kokoh kuat yang dapat menjamin keamanannya dan memenuhi harapannya. bila dia merenung dan berpikir. Bila dia betul-betul hadir sekalian, termasuk dari orang yang berakal, dia tidak akan sama sekali berserah diri kepada sesuatu yang tak kuasa untuk melindungi dirinya dari apa yang ditakuti. Demikian pula yang tidak kuasa untuk memenuhi harapan keinginannya. Baik dalam kehidupan dunia ini maupun setelah dia meninggalkan kehidupan dunia. Oleh karena itu satu-satunya tempat, satu-satunya harapan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah menciptakan dirinya. Yang telah memberikan dia akal, yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat karunia atas dirinya. Dia pencipta diri kita dan pencipta seluruh alam raya dan isinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang mengajak kita untuk datang padanya memohon kepadanya beribadah kepadanya dengan tidak mempersekutukan Allah dengan lainnya. Semua itu demi kepentingan kita, demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya setiap saat baik siang maupun malam. Allah tidak merasa jemu dari permohonan hambanya, dari ketukan-ketukan hambanya yang mengetuk pintunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sikap dan perbuatan hambanya yang ingkar yang diciptakan oleh Allah yang menerima berbagai macam nikmat karunia-Nya yang bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. Tahu-tahu dia datang memohon kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak kuasa untuk memenuhi hajatnya karena mereka bukan pemiliknya yang tidak kuasa juga untuk melindungi dirinya dari segala yang ditakutinya karena dia merupakan hamba-hamba yang tidak memiliki daya kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru wa rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian menyeru, mohonlah padaku niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah menerangkan betapa dekatnya dirinya dari hamba-hambanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi allahum yarshudun Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dengan kemurahannya mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih lurus melalui kitab sucinya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab suci Al-Qur'an membimbing kita semua menuju kehidupan yang lebih lurus yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan dan kebahagiaan kita. Menuju kemuliaan kita وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَأْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا dan menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh kebajikan dan perbuatan mulia bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka ganjaran yang amat besar وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا dan kami sediakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat adab yang amat pedih. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah. Mari kita pergunakan kesempatan yang amat berharga dalam hidup kita sebelum terlambat. Mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan dari sisi Allah, ampunannya, rahmatnya, surganya yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Hingga kini manusia belum dapat membatasi berapa luasnya langit dan bumi. Yang jelas, bumi kita di tengah-tengah alam raya ini bagikan sebutir debu yang halus oleh karena itu jangan kita merasa bangga dengan apa yang ada pada kita, jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Semua itu merupakan kesenangan dan harta yang tak berarti. Nah, pada ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita semua. Dimulai dengan pertanyaan, kul man rabbus samawati wal ard?" Katakan, siapakah Rabb pencipta, penguasa, pemilik, pemerintah yang memerintah di alam raya langit dan buminya. Maka jawabannya hanya satu, kulillah katakan bahwa Rob dari seluruh langit dan bumi hanyalah Allah. Kulillah katakan dia adalah Allah. Ini merupakan hari ini sekalian satu hal yang gamblang dan jelas. Allah sebagai Rabbus samawati wal Ar, sedangkan selain Allah adalah makhluk dan ciptaannya yang bergantung kepadanya sedangkan Allah tidak butuh dan bergantung kepada sesuatu. Qul afattakhadtum min dunihi awliya Katakan, apakah patut, pantas kalian mengangkat selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali pelindung kalian. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Jangankan untuk menolong kalian. Mereka tak kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Begitu pula tidak kuasa untuk menolak bahaya dari diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka akan kuasa untuk menolong dan melindungi kalian? Mereka dalam keadaan bodoh, Bagaimana mungkin mereka akan menerangi kehidupan kalian? Mereka dalam keadaan lemah, bagaimana mungkin kuasa untuk melindungi kalian? Mereka setara dengan kalian, sesama makhluk yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai walinya dalam hidup ini dengan meninggalkan Allah, benar orang-orang benar-benar merupakan orang-orang yang tertipu. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur. Katakan, apakah sama seorang yang buta dengan seorang yang melihat? Apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Jawabannya tak mungkin sama. Antara orang yang berakal, yang berfikir dengan orang yang hanya mengikuti sesuatu tanpa dasar pemahaman bagikan beo yang mengikuti suara-suara yang didengar. Apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Kegelapan, suasana gelap gulita yang jauh dari penerangan Allah sedangkan cahaya merupakan suasana yang terang benderang. Hidayah Allah petunjuknya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya akan menerangi hidupnya. Sedangkan yang tidak mendapatkan penerangan dari Allah, dia akan terlunta-lunta, terombang-ambing dalam kesesatan dan kebingungan. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal alaihim. Apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang mencipta sama dengan ciptaan Allah hingga terjadi kesamaran antara ciptaan Allah dan ciptaan sekutu-sekutu yang mereka persekutukan. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakan sesungguhnya Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar. Dan dialah al-wahidul qahar. Satu-satunya Tuhan yang Esa, yang maha perkasa. Hmm. Oleh karena itu orang yang beribadah pada Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu berjalan di atas kebenaran. Karena tidak ada satupun bukti, tidak ada satupun tanda yang menunjukkan adanya pencipta penguasa selain dari Allah. Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa. Apabila ada penguasa, pemerintah di alam raya, di sisi Allah niscaya akan terjadi kehancuran di langit dan di bumi akibat dari pertarungan di antara kekuatan yang bermacam-macam. Tapi alam raya yang kita saksikan seluruh makhluk di alam raya ini semuanya hadirin sekalian menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dan mengikuti petunjuknya. Tapi sungguh merugi orang-orang yang diberikan akal sempurna. <clears throat> Demikian pula <clears throat> didatangi oleh Rasulnya. Menerima petunjuk dari kitabnya, tapi ternyata dia menutup matanya. Kemudian menolak untuk menerima bimbingan dan petunjuk dari Allah. Dia lebih suka berjalan dalam kegelapan dengan penuh kesombongan dan keangkuhannya. Demikianlah syaitan telah menipu kebanyakan manusia. Lalu pada ayat berikutnya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengajukan pertanyaan diiringi dengan bukti fakta akan kebenaran Allah dan kebatilan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita perumpamaan untuk menjelaskan menggambarkan hal-hal yang bersifat abstrak, yang bersifat maknawi dalam gambaran yang konkret agar lebih jelas bagi kita. Bahwasannya Tuhan yang hak yang patut untuk disembah yang menjadi pelindung kita, harapan kita, daripadanya kita berasal, kepadanya kita kembali dan dengan bimbingan petunjuknya kita menjalani kehidupan ini yang membuktikan bahwa Allah lah merupakan Tuhan yang hak, yang lainnya adalah batil dan sia-sia. Anzala minas sama ima'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sayru zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi finnari nari hilyatin mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث كذلك يضرب الله الأمثال Allah subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan yang amat indah bagi kita, yang hidup. Allah turunkan butiran-butiran air hujan dari langit. fahtamala sailu zabadarra fasalat audiyatun biqadariha hujan yang turun dari langit dengan deras bagaimana air tersebut hadirin sekalian memenuhi lembah-lembah berjalan dengan deras kemudian melahirkan gelembung-gelembung udara dan buih-buih fahtamalas sailu fasalat audiyatum biqadariha sesuai hadirin sekalian dengan luasnya lembah tersebut dan keadaannya air mengalir di tengah-tengahnya dengan deras fahtamalas sailu zabadar rabia air yang deras tersebut di permukaannya melahirkan buih-buih yang bermunculan di permukaan karena gesekan-gesekan air yang begitu deras melahirkan buih-buih di permukaannya. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Begitu pula dari logam-logam yang mereka panaskan dalam api juga mengeluarkan buih-buih yang amat banyak. Bila seorang mengambil emas kemudian dimasukkan dalam api pada suhu tertentu langsung emas tersebut yang dipanaskan akan mengeluarkan buih-buih yang amat banyak melebihi tampaknya melebihi kadar logam yang sebenarnya. Jadi dari logam-logam yang mereka panaskan juga menghasilkan buih-buih yang bermunculan di permukaannya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan gambaran mengenai yang hak dan yang batil. Fa'amma fayadhabu jufa. Adapun buih-buih dia akan pergi berlalu dengan sia-sia. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, yang berguna bagi mereka, dia akan tetap di atas permukaan bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan bagi kita semua. Jadi Allah umpamakan air yang mengalir yang memberikan manfaat bagi manusia sebagai gambaran kebenaran. Sedangkan buih-buih sebagai gambaran kebatilan yang akan pergi dengan sia-sia. Nah kalau kita renungkan sama-sama ikhwan akhwat. Buih-buih yang bermunculan di tepi pantai atau pada saat air-air yang mengalir di lembah yang bergesekan, yang melahirkan buih-buih, sebanyak apapun buih yang kita kumpulkan tidak berarti apa-apa. Tidak dapat kita gunakan untuk menghilangkan dahaga kita. Tidak dapat digunakan untuk menyirami tanaman. Dia ya, nampak begitu banyak di permukaan, tapi dia akan berlalu dengan sia-sia. Berbeda dengan air. Dia mengalir, membawa manfaat. Dia membawa oksigen yang kita butuhkan, Begitu pula hari ini sekalian, dia memberikan manfaat di tempat-tempat yang dilalui, menyirami tanaman, kebun-kebun, menyediakan cadangan air bagi kita semua. Oleh karena itu, sungguh merugi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, sungguh bodoh mereka yang datang kepada selain Allah mencari perlindungan daripadanya. Begitu juga yang mempercayakan kehidupannya kepada makhluk-makhluk yang serupa dengan dirinya. Bukan dia kembali kepada Allah. Berserah diri kepadanya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, tapi dia tinggalkan petunjuk Allah. Dia berlari kepada sesama makhluk seperti dirinya. Akhirnya menjadi alat-alat permainan bagi orang lain. Dia akhirnya menjadi kelinci percobaan. Orang lain tidak mendapatkan kerugian apa-apa sedangkan dia yang menjadi korban dan permainan. Semua ini terjadi karena kebodohannya. Coba dia memilih Allah. Allah tidak butuh sesuatu daripadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan perlindungan kepadanya dan harap, memenuhi harapan-harapan yang diinginkan. Jadi betapa indahnya hari sekali perumpamaan ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perumpamakan air yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup sebagai perumpamaan tentang sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sedangkan buih-buih sebagai sesuatu yang batil yang tidak memberikan manfaat. Begitu pula orang-orang yang mengikuti kebenaran, mereka akan beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya dan mengikuti petunjuknya sedangkan mereka yang berpaling dari kebenaran mereka akan disesatkan oleh syaitan menuju bayang-bayang fata morgana menuju angan-angan yang tak mungkin dapat digapai dan dicapai lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina istajabu li rabbihimul bagi mereka-mereka yang menyambut seruan Allah memenuhi panggilannya mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Allah sediakan bagi mereka al-husna, mu'annath dari ahsan. Allah sediakan balasan kehidupan yang lebih indah, yang lebih baik dan lebih mulia. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُ لَوْ أَنَّ Adapun mereka mereka yang tidak menyambut seruan Allah dan ajakannya Seandainya bagi mereka seluruh kekayaan bumi kemudian dilipat gandakan. Kalau dapat menebus diri mereka dari azab api neraka, kalau dapat menyelamatkan mereka dari penyesalan kerugian mereka, mereka tidak sayang-sayang untuk menebus diri mereka dengan harta tersebut. Sedangkan mereka yang tidak menyambut Allah seandainya mereka memiliki kekayaan bumi kemudian dilipat gandakan. Mereka tidak sayang-sayang untuk menebus diri mereka dari azab api neraka dan penyesalan dengan seluruh kekayaan yang mereka miliki. Ulaika lahum su'ul ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam. Sesungguhnya mereka bagi mereka Allah sediakan hisab dan perhitungan yang amat buruk. Wa ma'wahum jahannam dan tempat kediaman mereka adalah api neraka jahannam wa bi'sal mihad dan seburuk-buruknya tempat mereka berbaring dan beristirahat. Adab api neraka sebagai pembaringan mereka, sebagai tempat mereka beristirahat. Renungkan bersama-sama ikhwan akhwat. Apakah patut dengan sedikit kesenangan dunia yang tak berarti. Kepingan-kepingan dunia. Dari kekayaan bumi yang bila dibandingkan dengan alam raya hanya merupakan benda yang jauh lebih kecil dari sebutir debu. Apakah patut kita berkelahi, berselisih, memperebutkan kehidupan dunia ini? Nama yang kosong, gelar-gelar yang penuh dengan kepalsuan, kebesaran-kebesaran yang tak berarti. Apakah patut kita mengutamakan semuanya dengan melupakan hari akhir yang kekal dan abadi, dengan kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kemuliaan yang abadi, dan terbebas dari azab dan derita. Kalau seseorang hari sekalian kaya raya mengumpulkan kekayaan dari cara yang tidak benar, pada saat dia dipanggil oleh kepolisian atau dipanggil oleh KPK, dia akan merasakan betul-betul hidupnya menjadi gelap. Semua yang dikumpulkan tidak akan mampu untuk menghibur dirinya. Dia berupaya untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman-cengkeraman hukum. Dalam kehidupan dunia hukum lemah, penegak-penegak hukum banyak dari mereka menerima suap, bahkan memutar balikan fakta, menuduh orang yang tak berdosa, membebaskan mereka-mereka orang-orang yang berdosa dan bersalah. Tapi di hari akhir, tak mungkin dia akan mampu untuk melarikan diri. Dan tidak mungkin ada harapan baginya untuk keluar dari azab dan penderitaannya dan sesalnya pada hari tersebut tak akan berguna walaupun darah bercucuran dari kelopak matanya. Jadi mereka-mereka orang-orang yang tidak menyambut seruan Allah, yang tidak mengikuti ajakan Allah, seandainya mereka memiliki kekayaan bumi, kemudian dilipat gandakan kekayaan tersebut, mereka tak akan sayang untuk menebus diri mereka. Mereka lah orang-orang yang akan menjalani hisap yang seburuk-buruknya, dan tempat kediaman mereka api neraka wabi mihad dan seburuk-buruknya tempat untuk mereka berbaring dan beristirahat. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang memahami, menyadari, mengetahui bahwa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebagai kebenaran yang sejati Samakah orang semacam ini dengan seorang yang buta? Jadi apakah sama orang-orang yang memahami bahwasannya yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu sebagai kebenaran yang sejati, sebagai hak yang tidak meragukan, samakah dengan orang yang buta? Mereka-mereka yang buta, mereka-mereka yang menolak untuk mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Sedangkan hidayah Allah hanya mendatangi mereka-mereka yang terbuka, yang berakal, yang berfikir yang mau menerima kebenaran. Sedangkan yang menolak kebenaran, yang menutup mata dari kebenaran, orang-orang seperti mereka akan dijauhkan dari hidayah Allah. Dan jangan salahkan Allah dalam hal ini. Innama yatadzakkaru ulul albab sesungguhnya yang benar-benar dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang berfikir hanya mereka-mereka yang bijak. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la al itu mereka-mereka yang menepati perjanjian mereka bersama Allah. Wala yang kubun dan mereka tidak melanggari perjanjian tersebut. Kita sebagai seorang yang telah menyatakan diri kita sebagai seorang muslim yang telah bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dengan sendirinya terikat dengan perjanjian yang kita buat bersama Allah. Kita sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah terikat dengan butiran-butiran perjanjian. Bersyahadat an la ilaha illallah dengan sendirinya merupakan janji kita untuk hidup dan mati betul-betul dengan berserah diri kepada Allah, beribadah kepadanya, mengikuti bimbingan petunjuknya, menjadikan Allah satu-satunya wari dalam hidup kita. Kesaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah berarti kita siap untuk menerima risalah Allah dan menjalankan isinya. Ini merupakan ahdullah. Oleh karena itu, kitab Bible, perjanjian lama, kitab Bible, Taurat dinamakan sebagai perjanjian yang lama, Injil dinamakan sebagai perjanjian baru. Sedangkan Al-Quran mengingat kitab ini merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah bagi kita semua melalui Nabi yang terakhir dan penutup, maka dia merupakan perjanjian yang terakhir. Oleh karena itu, pernyataan diri kita sebagai seorang muslim yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah begitu pula pengakuan kita yang beriman kepada seluruh rukun-rukun iman dan rukun Islam kita terikat dengan perjanjian kita sebagaimana Bani Israel juga Allah telah mengambil perjanjian mereka bahkan Allah mengangkat gunung Tursaina di atas kepala mereka jadi orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang menepati perjanjian mereka bersama Allah dan tidak melanggar perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al mereka-mereka orang yang menghubungi yang menghubungi apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi, yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, menjaga hubungan silaturahim kita, hubungan di antara sesama saudara kita yang beriman, menjaga kehormatan mereka, tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang menyakiti dan menodai mereka karena hubungan antara kita orang yang beriman merupakan hubungan wilayah yang terbangun atas iman dan Islam kita kepada Allah. Hubungan rahim antara kita dan saudara kita, hubungan yang mesti kita jaga. Tapi apabila saudara yang mempunyai ikatan rahim dengan kita memerangi Allah memusuhi Allah kita wajib untuk berlepas tangan daripadanya sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam berlepas tangan dari ayahnya dari keluarganya yang menentang untuk beriman kepada Allah bahkan memerangi orang-orang yang mengikuti kebenaran sebagaimana Nabi berlepas tangan dari Abu Lahab oleh karena itu persaudaraan dalam iman ikatan ini merupakan ikatan persaudaraan yang amat yang amat kokoh dan berlangsung bukan hanya dalam kehidupan dunia tapi berlangsung hingga hari akhir nanti. Nah, hubungan yang mesti kita jaga di antara sesama kerabat kita yang mempunyai hubungan rahim, ya. begitu pula hubungan antara sesama orang-orang yang beriman kewajiban kita untuk betul-betul saling menjaga, melindungi dan menolong satu dengan lainnya. Bukan atas nama sekte, kelompok, golongan maupun partai. Semua ini merupakan nama-nama yang diberikan manusia, bukan diberikan oleh Allah. Nama-nama yang diberikan dengan tujuan untuk menyekat dan mengotak-ngotak manusia sesuai dengan kepentingan-kepentingan kelompok, golongan maupun pribadi. Kita ulangi kembali, siapa yang dimaksudkan dengan ulul albab di sini pada ayat 19 yaitu mereka-mereka yang menepati perjanjian mereka dengan Allah dan tidak melanggarnya. Dan mereka yang menghubungi apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. Wa yakhshawna rabbahum dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab dan mereka takut dari hisab yang buruk di hari akhir nanti hingga mereka menjaga tutur katanya, menjaga sikapnya, menjaga perbuatannya, karena takutnya kepada Allah dan takut dari hisap yang buruk. Dan hisap yang buruk tersebut semua kembali kepada kesalahan kita yang berbuat hal-hal yang buruk. Kalau kita berbuat kebaikan dengan mengharapkan riba Allah niscaya yang kita akan jumpai hisap yang sebaik-baiknya. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم wa الصلاة salata مما رزقناهم سرا razaqnahum Dan dari ciri-ciri para ulul albab yang dimaksudkan Allah itu mereka-mereka yang bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini dengan mengharapkan wajah dan keribuan Tuhan mereka. Wa aqamus salat dan mereka mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah dan mereka menginfakkan sebahagian yang kami kurniakan bagi mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan sembunyi-sembunyi untuk menjaga kehormatan orang-orang yang kita bantu secara terang-terangan untuk memberikan contoh bukan karena riak atau karena mengharapkan sebutan manusia ulaika lahum wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah dan mereka menghadapi sikap-sikap buruk orang lain dengan kebaikan, menghubungi orang yang memutuskan dirinya, membantu orang yang kikir padanya, memberikan maaf pada orang yang membolimi dirinya, bahkan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Sikap-sikap menghadapi kekasaran, keburukan orang lain dengan cara yang baik, bagikan air yang memadamkan api. Sikap-sikap yang akan dapat melembutkan hati orang-orang yang membenci dirinya, mendekatkan orang-orang yang berjauhan. Ulaika lahum uqbud uqbadar sesungguhnya mereka lah orang-orang yang akan meraih uqbadar yaitu kehidupan akhir yang terbaik. Pada akhirnya akan diraih oleh mereka mereka para ulul albab yang disebutkan sifat-sifat mereka. Jannatu adnin yadkhulunaha taman-taman surga yang mereka akan masuki. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim diikuti oleh orang-orang yang saleh dari ayah ibu mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan-keturunan mereka untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka disatukan kembali dengan syarat mereka juga beriman dan tidak mempersekutukan Allah wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab dan para malaikat masuk menyambut mereka dari berbagai macam pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian. Bima sabartum dengan kesabaran kalian. ni'ma uqbadar. Sungguh dia merupakan akhir kehidupan yang amat indah. Fani'ma uqbadar, maka itu merupakan sebaik-baiknya akhir, sebaik-baiknya balasan yang Allah sediakan atas apa-apa yang mereka perbuat di masa lampau. Jadi darul akhir, kehidupan akhirat dengan kebahagiaannya merupakan hasil akhir yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. والذين ينقضون ahdallahi الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما amara الله به an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum Adapun mereka-mereka yang melanggar perjanjian mereka bersama Allah, padahal telah mereka ucapkan, padahal mereka telah tegaskan, kemudian memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk dijaga, dipelihara hubungan di antara sesama keluarga yang terikat dengan ikatan rahim, begitu pula hubungan antara sesama orang yang beriman yang terikat dengan ikatan keimanan. Wa yufsiduna fil ard bukan hanya mereka melanggar perjanjian, bukan hanya memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk dijaga dan disambung, tapi mereka juga wayusiduna fil ard melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'na sesungguhnya mereka bagi mereka Allah sediakan laknat dan kutukan. Walahum su'uddar dan bagi mereka Allah sediakan seburuk-buruknya tempat kediaman. Bagi mereka mereka juga yang berkelakuan buruk, yang menebarkan fitnah, yang menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghibur kita agar kita tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan melalui celah kebutuhan kita terhadap berbagai macam hal-hal yang bersifat materi. Di mana terkadang kita mengalami kesempitan padahal kebutuhan begitu banyak, Allah hibur kita. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yakdir. Sesungguhnya Allah yang akan membentangkan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki wa yakdir dan menyempitkannya. Oleh karena itu yang disempitkan oleh Allah. Allah sempitkan bukan dengan kewaliman, tapi sesuai dengan ulah perbuatannya. Yang kikir, yang tidak punya kepedulian, Sedangkan mereka yang dermawan, Allah juga membalas mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Allah yang membentangkan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya. Wa farihu bil hayatid dunia. Mereka senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatid dunia fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia di hari akhirat hanya kesenangan yang tak berarti. Oleh karena itu ikhwan akhwat mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Berserah diri padanya. Bergantung dan berlindung kepadanya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa yakun lahu kufuwan ahad. Tiada tempat yang lebih aman, yang lebih hadir sekalian sentosa, lebih damai, lebih menjanjikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, melimpahkan rahmatnya atas kita dan membantu kita dalam seluruh perjalanan hidup kita agar selalu dalam kebenaran, dijauhkan dari penyimpangan dan penyelewengan.